Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.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 Dan kemarin alhamdulillah kita telah membahas tentang sebagian dari alamatus saah al-kubra, sebagian dari tanda-tanda besar hari kiamat dan telah kita bahas dua perkara yaitu adanya al-Imam Mahdi kemudian uh, keluarnya Dajjal ya, keluarnya Dajjal di zaman al-Imam Mahdi. Dan insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan dan kemarin telah kita singgung ada khilaf di antara para sahabat tentang Ibnu Sayyad. Apakah Ibnu Sayyad ini adalah dajjal atau bukan ya? Yang, yang membingungkan di akhir uh, menjelang hilangnya Ibnu Sayyad, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertemu dengan Ibnu Sayyad dan Ibnu Sayyad dalam keadaan mulai matanya mulai buta. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Sejak kapan matamu buta?" Dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Kata Ibnu Umar, "Engkau dusta. Bagaimana kau tidak tahu sementara matamu ada di kepalamu?" Sehingga sebagai ulama yang menyatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, mereka mengatakan Ibnu Sayyad memang dia berhaji, dia umrah, dia tinggal di Madinah. Ya, akan tapi hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya Dajjal tidak punya anak, Dajjal tidak masuk Madinah, Dajjal tidak bisa masuk Mekah, ya. Itu setelah nanti sudah menjadi Dajjal. Sekarang Ibnu Sayyad sedang proses menjadi Dajjal. Oleh karenanya mulai matanya mulai sakit ya, mulai mengarah kepada kebutaan nanti lama-lama akan berubah menjadi dajjal. Ini pendapat sebagian sahabat seperti Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar. Namun sebagian sahabat yang lain menyatakan tidak Ibnu Sayyid bukanlah dajjal. Wallahu alam bisawab, intinya dajjal akan keluar di akhir zaman dengan menampakkan rububiyah yaitu kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan dari uh, langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tandus dan diikuti oleh berbagai macam harta ya. Terlalu banyak kesaktian yang ditampakkan oleh Dajjal. Dan dia akan dibunuh oleh Isa bin Maryam ya, alaihi salam. Oleh karenanya di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Isa bin Maryam, hadis-hadisnya mutawatir. Ya, terdapat dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, ya dalam kitab sihah, kitab-kitab sahih yang lainnya, kemudian juga dalam kitab uh, sunan, kitab masanid ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan akan turunnya Isa bin Maryam. Dan demikian juga tafsiran para salaf terhadap sebagian ayat dalam Al-Qur'an di mana dalam Al-Qur'an Allah mengisyaratkan akan turunnya Isa bin Maryam. Di antaranya seperti dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dan tatkala Isa bin Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu yaitu Quraisy bersorak karenanya. Wa qalu aalihatuna khairun amhu? Mereka berkata, apakah Tuhan-Tuhan kami lebih baik ataukah Isa? Ma darabu kata Allah Subhanahu wa taala Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu ke ke kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Di akhir ayat atau ayat sel selanjutnya Allah mengatakan in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sungguhnya Isa bin Maryam itu hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenikmatan kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa innahu la ilmun lisaah dan sungguhnya Isa bin Maryam itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tamtarun. Maka janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat tersebut. Fala tamtarunna biha wattabi'un dan ikutilah aku. Di sini Allah mengatakan wa innahu la ilmu sa'ah dan sungguhnya Isa bin Maryam akan beri kabar memberi pengetahuan tentang saat tentang hari kiamat. Dalam kiroah yang lain ya kiroah sebagian sahabat dibaca wa innahu la'alamun lisa'ah Wa innahu la'alamun lisa'ah dan ini adalah kira'ah dari Ibn Abbas, Abu Hurairah, Qatadah, Malik bin Dinar dan Dhahak. Yang artinya dan sungguhnya Isa bin Maryam adalah tanda dari hari kiamat, adalah tanda dari hari kiamat. Oleh karenanya banyak kalangan salaf yang menafsirkan ayat ini menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah tanda dari hari kiamat, merupakan salah satu dari tanda-tanda besar atau alamatus sa'ah al-kubra. Ini ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan Isa merupakan tanda hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min al kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Dan sungguhnya di antara ahli kitab ada yang akan beriman dengan Nabi Isa. Ada yang akan beriman dengan Nabi Isa qabla mautihi sebelum meninggalnya Nabi Isa wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka lihat di sini ini ayat turun di surat An-Nisa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam surat ini dalam surat An-Nisa Allah mengabarkan bahwasanya akan ada ahlul kitab yang beriman sebelum meninggalnya Nabi Isa akan ada berarti Nabi Isa belum meninggal Nabi Isa belum meninggal. Allah mengatakan akan ada dari ahlul kitab yang akan beringan, yang akan beriman dengan Nabi Isa sebelum wafatnya. Kemudian pada hari kiamat menunjukkan kedekatan. Kemudian pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Ini dari yang sangat kuat, lebih tegas daripada yang pertama. Dalam surat An-Nisa ini lebih tegas bahwasanya akan ada dari ahlul kitab yang akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Padahal ayat ini turun ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Isa diangkat. Ini menunjukkan Nabi Isa belum meninggal di zaman Nabi SAW dan sebelum meninggalnya dia akan ada yang beriman. Oleh karenanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi Isa sangatlah banyak sampai sebagian ahli ilmi mengumpulkan ada sekitar 700 hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa adalah hadis-hadis yang mutawatir, qat'iyan, benar-benar tidak diragukan akan mutawatirnya. Lebih banyak hadis-hadisnya daripada hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ya, lebih banyak hadis-hadisnya daripada hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi. Para ulama menyebutkan tentang uh, apa hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum kita membahas tentang hikmah-hikmah tersebut, kita akan menyebutkan beberapa hadis sebagai perwakilan dari 700 hadis tersebut kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al Bukhari, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan fayaksiru salib wa al-khinzir wa jizyata wa yafidul mal hatta la yakbalahu ahadun kata Nabi SAW demi zat yang jiwaku berada di tangannya akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib-salib, dia akan menghancurkan salib-salib dan dia akan membunuh babi-babi dan dia akan mengangkat hukum jizyah. Dan di zaman tersebut akan banyak harta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi seorang pun tidak ada yang menerima harta tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanzilanna Maryam hakaman adilan." fala yaksiranna saliba wala yaktulanna al-khinzir akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan dia akan benar-benar menghancurkan salib dan akan membunuh babi-babi wala yadha'anna al jizya dan dia akan meletakkan jizya dihilangkan hukum jizya, wala tatrukanna al-qilas fala yus'a 'alaiha wala tadhhabanna syahna wat tabaghut wat tahasud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di zamannya Nabi Isa alaihissalam onta-onta yang masih muda akan ditinggalkan. Artinya orang-orang sudah tidak berharap dengan harta. Sebagaimana riwayat tadi sebelumnya akan banyak harta, ya yafidhul mal, harta berlimpah ruah, namun nggak ada yang terima harta tersebut. Karena Nabi Isa turun di zamannya Imam Mahdi dan kita telah jelaskan pada pertemuan kemarin di zaman Imam Mahdi harta berlimpah ruah. Kemudian yang menganehkan juga kata Nabi SAW bahwasanya syahna wa tabagut di antara kaum mukminin tidak ada pertengkaran, tidak ada saling membenci di antara kaum mukminin, tidak ada hasad di antara kaum mukminin tatkala tatkala di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, "Yakhruju dajjal fi ummati fayamkuthu arba'ina." Akan keluar dajjal pada umatku dan dia akan tinggal selama 40. Fayab'athu Allah Isa bin Maryam. Kemudian kata Nabi SAW, maka Allah pun mengutus Isa bin Maryam. Ka'annahu urwatun bin Mas'ud. Nabi menyamakan Isa bin Maryam dengan Urwah bin Mas'ud. Mirip dengan sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Atau seperti seorang namanya Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhlikahu. Maka uh, Nabi sallallahu alaihi uh, eh, Isa bin Maryam kemudian mencari Dajjal lalu dia bunuh Dajjal tersebut. Thumma yamkuthu an-nasa ba'sinina. Laisa baina maka setelah itu Nabi Isa hidup selama tujuh tahun. Setelah turun itu Nabi Isa hidup selama tujuh tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Dan tatkala di zaman tersebut tidak ada permusuhan di antara dua orang mukmin, tidak ada. Thumma yursilullahu rihan baridatan min kibali Syam. Kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Setelah itu Allah mengirim ya angin dari arah negeri Syam, angin yang dingin dan tidak ada seorang pun yang punya iman sedikit pun dalam dadanya kecuali akan dimatikan oleh angin tersebut. Baru kemudian tersisa orang-orang yang buruk. Setelah itu tersisa orang-orang yang buruk dan akan tegak hari kiamat di atas orang-orang buruk tersebut. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal, hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Fabainama هُوَ kadzalik إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمْ Maka Allah mengirimkan Al-Masih bin Maryam alaihi salam, fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyyah Dimashq. Isa bin Maryam ini akan turun di sebuah menara, menara putih dari suatu masjid yang ada di daerah Damaskus, daerah Suriah. Entah menara yang mana, entah masjid yang mana, tapi dia akan turun di suatu menara yang ada di masjid di daerah Damaskus turun di situ. Baina mahrudatain dan Nabi Isa menggunakan dua pakaian, pakaian atas dan pakaian bawah. Wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Dan dia meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Jadi malaikat yang menurunkan siapa Nabi? Nabi Isa alaihi salam. Idza ta'ta'a ra'sahu kotor. Kalau Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka akan jatuhlah uh, air. Jadi disebutkan Nabi SAW tatkala melihat Nabi Isa, Nabi mengatakan seakan-akan dia keluar dari kamar mandi, seakan-akan baru habis mandi Nabi Isa ini. Jadi dia turun dalam keadaan rambutnya basah seperti orang yang baru habis mandi. Wallah alam apa hikmah yang jelas Allah turunkan Nabi Isa demikian. Kata Nabi SAW, Iza ta'ta ra'asahu, kalau dia menundukkan kepalanya, maka mengalirlah atau jatuhlah butiran-butiran air. Wa idza rafa'a wa idza rafa'a tahaddara minhu jummanun kalu'lu. Maka jika dia mengangkat kepalanya, dia menundukkan kepalanya kemudian dia mengangkat, maka jatuhlah butiran-butiran air yang indah seperti permata, seperti apa namanya? mutiara, seperti mutiara. Tapi dia air, cuma seperti mutiara. Kemudian kata Nabi SAW, "Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata, wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu." Maka tidaklah Nabi Isa bernapas dan tidaklah seorang kafir pun yang mendapatkan nafas Nabi Isa kecuali akan meninggal dunia. Dan nafas Nabi Isa jauh, jadi dia bernapas kemudian nafasnya berjalan sejauh dia pandangan dia. Sehingga orang kafir yang mendapati nafas Nabi Isa maka akan meninggal dunia. Fayatulubuhu hatta yudrikahu bi babiluddin. Maka Nabi Isa alaihissalam mencari Dajjal dan disebutkan Dajjal tadinya ingin masuk kota Madinah. Dia ingin masuk kota Madinah tapi nggak bisa. Kenapa? Malaikat berjaga-jaga akhirnya dia cari tempat lain. Akhirnya dia pergi, lari dia tahu Nabi Isa datang, maka dia lari ke daerah Palestina di suatu tempat namanya Babulut. Fayaqtuluhu, fayaqtuluhu. Maka Nabi Isa pun mendapati Dajjal, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal tersebut. Setiap Dajjal melihat Nabi Isa, maka tubuhnya melebur. Akan tapi Allah menghendaki Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, maka dia pun melemparkan herbahnya, melemparkan tongkatnya sehingga membunuh Dajjal. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian hadis-hadis tentang Nabi Isa, ya. Saya kemarin sebutkan dalam satu hadis disebutkan Nabi Isa sifatnya adalah Adam. Adam artinya wajahnya adalah eh, kulitnya berwarna eh, sawo matang ini agak coklat-coklat. Namun dalam riwayat lain disebutkan kulitnya adalah ahmar. Ahmar itu agak condong kepada arah putih. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjamakkan dua hadis ini. Mereka menyatakan Nabi Isa kulitnya Eh, sawah matang tapi bersih. Tapi bersih ya. Tidak hitam tapi apa namanya? Uh, sawah matang agak kuning, coklat tapi agak ke arah kuning. Dan kita tahu sekarang Nabi Isa digambar oleh para pengikutnya dengan berbagai macam warna. Tergantung daerah digambarnya Nabi Isa. Ya. Kadang Nabi Isa rambutnya gelombang, kadang Nabi Isa rambutnya lurus, terkadang Nabi Isa Sawah matang, terkadang Nabi Isa hitam, terkadang Nabi Isa putih, terkadang Nabi Isa matanya lebar, terkadang Nabi Isa matanya sifit ya. Tergantung yang gambar Nabi Isa. Kita bilang uh, kita hanya percaya kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Isa Alaihissalam. Adapun hikmah diturunkannya Nabi Isa menjelang hari kiamat, para ulama menyebutkan banyak hikmah-hikmah ya diturunkannya Nabi Isa. Yang pertama, yang pertama adalah untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, mereka menyangka Nabi Isa disalib sehingga mereka mengagungkan salib. Orang-orang Yahudi menyangka dan bangga mereka telah membunuh Nabi Isa, mereka yang menyalib Nabi Isa dan mereka membanggakan akan hal ini. Ya, karena Nabi Isa tatkala diturunkan kepada orang-orang Yahudi tidak sesuai dengan keinginan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka menantikan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membuat mereka berjaya. Akan tapi ternyata Allah utus Nabi Isa yang Nabi Isa sama sekali tidak berbicara tentang kekuasaan. Nabi Isa tatkala diturunkan oleh Allah tidak sama sekali tidak berbicara tentang kekuasaan, bahkan berbicara tentang tauhid dan memperbaiki ibadah-ibadahnya orang-orang Yahudi yang mereka melakukan kesalahan. Sementara mereka dalam kondisi sedang ditindas waktu itu orang-orang Yahudi. Maka mereka tidak puas dengan nabi ini maka mereka pun membunuh Nabi Isa dan kebiasaan orang-orang Yahudi wa qatlihimul anbiya, hobi mereka adalah membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya mereka pun membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka bangga dengan mengatakan inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah mereka datang tahu utusan Allah dan mereka tak bunuh. Maka Allah bantah Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allah ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Ini bantahan kepada Nasrani dan bantahan kepada Yahudi. Makanya di antara hikmahnya Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman agar semua orang tahu bahwasanya Yahudi keliru dan Nasrani juga keliru. Yahudi bangga membunuh Nabi Isa, Allah mengatakan wa qatalu wa salabuhu Dan Nasrani ya senang Nabi Isa disalib. Kenapa? Karena akan menebus dosa-dosa mereka. Dengan disalibnya Nabi Isa akan ditebus dosa-dosa dosa-dosa mereka sehingga mereka mengagungkan salib. Padahal kata Allah, "Wa ma qataluhu wa masarabuhu," Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin dalam mereka sini sebenarnya ragu. Mereka orang-orang Yahudi ragu tatkala membunuh Nabi Isa. Tapi mereka memaksakan diri untuk mengaku telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah barrafa'ahullahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Ini diantara hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman dan tidak perlu kita membantah hadis-hadis ini. Karena memang muncul sebagian ulama yang tergelincir. Ya. Sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini. Ya, seperti salah seorang ulama yang masyhur ya dari Mesir yang kemudian mengingkari tentang Nabi Isa, mengingkari tentang Dajjal ya. Maka kita katakan hadis-hadisnya mutawatir dan tidak bisa ditolak. Apalagi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini. Seperti tadi kita sebutkan dua ayat dari surat ayat Az-Zukhruf dan dari satunya dari ayat surat An-Nisa. Dan ada hikmah di balik itu. Hikmahnya tadi untuk membantu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian di antara hikmahnya Allah Allah Subhanahu wa taala tatkala memfitnah atau memberikan ujian kepada umat manusia dengan adanya Al-Masihud Dajjal Al-Masihud Dajjal adalah Al-Masihud Dalalah Masih tapi sesat Allah utus Al-Masih Masihul Haq yaitu Masihul Huda yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal ini diikuti oleh orang-orang Yahudi oleh karena dalam hadis disebutkan ya yattabi'u sab'una alfan min Yahudi asbahan Oh kama kala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, maka Dajjal ini akan diikuti dengan 70 ribu Yahudi dari Asbahan. Asbahan adanya di Iran sekarang. Akan keluar 70 ribu orang Yahudi mengikuti Dajjal. Dan sekarang di Iran sudah sekitar ada 30 ribu komunitas Yahudi di sana. Termasuk komunitas terbesar orang Yahudi di di selain Israel. Dan Nabi mengatakan akan keluar 70 ribu orang Yahudi dari daerah Iran kemudian mengikuti apa? mengikuti Dajjal. Sehingga pimpinan mereka adalah Dajjal dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan dalam hadis-hadis sampai-sampai tidak ada suatu batu atau pohon kecuali menyebutkan, wahai Muslim, di belakang saya ada seorang Yahudi bersembunyi. Berbicara, memberitahukan setiap Muslim bahwasanya di balik dia ada seorang Yahudi yang bersembunyi bunuhlah dia. Oleh karenanya peperangan yang terjadi di akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi kecuali pohon gorkot pohon gorkot yang tidak berbicara oleh karenanya orang-orang Yahudi sekarang banyak menanam pohon gorkot walau alam tentang keyakinan mereka bahwa pohon tersebut pohon yang akan melindungi mereka para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya juga ya seperti hikmahnya Nabi Isa alaihissalam ya tatkala turun menjadi makmum di belakang Imam Mahdi menjadi makmum di belakang Imam Mahdi dan ini menunjukkan akan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad tentang perumpamaan para sahabat yang indah ya yang terdapat dalam Injil. Jadi di Injil disebutkan tentang keutamaan sahabat. Dan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di dan dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi menunjukkan keutamaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sebagian ulama mengatakan Nabi Isa juga sahabat. Kenapa? Karena cocok dengan definisi sahabat. Sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan mukmin. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj. Kemudian meninggal dan dia masih hidup tatkala bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para ambiyah yang lain, para ambiyah yang lain arwah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa roh dan jasadnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia turun ke atas muka bumi. Kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman maka dia seperti sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya Nabi Isa Alaihi Salam ya menghancurkan salib-salib untuk membantah persangkaan orang-orang Nasrani yang mengagungkan salib. Maka dihancurkanlah salib-salib tersebut oleh Nabi Isa alaihissalam dan babi yang merupakan hewan yang yang disukai oleh orang-orang Nasara dibunuh oleh Nabi Nabi Isa alaihi salam yang menunjukkan haramnya babi. Sebenarnya babi juga haram akan tapi mereka menghalalkan babi tersebut dan Nabi Isa meluruskan ajaran mereka di akhir zaman dengan membunuh babi-babi tersebut. Kemudian di antara hikmah yang paling utama Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah manusia dan manusia meninggalnya di mana? Di tanah. Oleh karena setelah dia turun dia tinggal selama tujuh tahun Sebagian ulama mengatakan umur beliau tatkala diangkat 33 tahun. Sehingga tatkala beliau ini pendapat yang masyhur, umur beliau tatkala diangkat oleh Allah 33 tahun masih muda. Kemudian beliau tatkala turun, beliau alaihi salatu wasalam akan tinggal selama 7 tahun sehingga genaplah umur beliau 40 tahun kemudian meninggal dan dikubur di tanah. Dan Allah mengatakan, "Inna mathala Isa indallahi kama Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun." Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena Nabi Isa adalah manusia dan keturunan anak Adam dan dia bukan Tuhan, maka dia pun meninggal di atas muka bumi dan dikuburkan di atas muka bumi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ini diantara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Allah menjadikan turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda hari kiamat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia yang merupakan keturunan anak Adam. Ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan dia bukan keturunan Hawa. Dari Adam tapi bukan dari Hawa. Ya, ada pendapat namun tidak ada dalilnya dibantah oleh para ulama yang jelas dalam hadis disebutkan dia keturunan Adam alaihissalam. Jadi manusia biasa dibikin juga ada pendapat, ada pendapat yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu lebarnya satu jeng, satu apa namanya ini satu apa ini? Satu jengkal, tingginya dua jengkal. Jadi kerdil-kerdil ya. Ada yang mengatakan yang paling tinggi di antara Ya'juj dan Ma'juj adalah tiga jengkal. Tapi pendapat juga tidak ada dalilnya. Semua tidak ada dalilnya. Yang jelas mereka adalah makhluk kabilah suku yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dan sangat kuat dan mereka akan muncul di akhir zaman setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa hidup, tidak berapa lama kemudian datanglah, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, kemudian membunuh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, maka telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Dalam Al-Quran contohnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'dul haq. kata Allah Subhanahu wa taala Sampai tatkala dibukakanlah bagi Ya'juj dan Ma'juj. Kita tahu Ya'juj Ma'juj mereka dihadang oleh uh, apa namanya? Sat yaitu oleh apa namanya? penghalang atau bendungan yang terbuat dari besi dan tembaga yang dibuat oleh Zulkarnain dan Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nanti tatkala menjelang hari kiamat, maka bendungan atau sat tersebut akan terbuka sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari bendungan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqtarabal wa'dul haqq." Dan mendekatilah janji Allah yang yang benar yaitu hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Maka tiba-tiba mata-mata orang-orang kafir akan terbelalak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kahfi ya, Allah menjelaskan tentang uh, eh, Ya'juj dan Ma'juj ini Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Zulkarnain, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Zulkarnain menempuh satu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla hingga tatkala Zulkarnain telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu, di, di hadapan kedua gunung tersebut, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Qalu ya Dzulqarnain, illa Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Kata mereka, wahai Zulkarnain sungguh Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu dengan syarat engkau membuat dinding antara kami dengan mereka dinding yang menutup dua gunung tersebut sehingga mereka tidak bisa melewati gunung tersebut untuk membunuh umat manusia tatkala itu kata Dzulkarnain qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma Dzulkarnain berkata apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik maka tolonglah aku dengan kekuatan yaitu manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Atuni zubaral hadid. Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sodafaini qala fuhu. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, yaitu ditumpuklah tumpukan-tumpukan besi tersebut sampai menutup dua gunung tersebut. Qala fuhu. Kata Zulkarnain tiupkanlah api ditiupkanlah api untuk bakar besi-besi tersebut hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitara kata Zulkarnain eh, kata Allah Subhanahu wa taala hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Zulkarnain berkata berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas tersebut famasata'u famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, setelah dibuat oleh Zulkarnain dinding tersebut, penghalang yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak mampu untuk memanjat dinding tersebut karena saking tingginya. Allah buat mereka tidak mampu. Entah dibuat licin, entah dibuat apa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Famastau lahu wa mastata'u lahu naqaba. Dan mereka tidak mampu untuk membolongi dinding tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Dzulkarnain, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbku. Fa idza jaa jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du Rabbi haqqan. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku yaitu tiba waktunya menjelang hari kiamat, Allah akan menjadikan dinding tersebut luluh dan janji Allah tersebut adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk di antara mereka. Mereka berusaha untuk keluar tidak mampu. Mereka beranak pinak banyak jumlah mereka. Namun mereka tidak mampu keluar dari dinding tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a." Dan tatkala ditiupkan sangkakala, kami akan kumpulkan mereka. Kata para ulama ini dalil bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti berdekatan dengan nafkhus sur berdekatan dengan ditiupkan kala karena Allah menggandengkan penyebutan tentang Ya'juj dan Ma'juj dengan wa nufikha sur dan tatkala ditiupkan kala Ini dalil bahwasanya keluarnya mereka menjelang hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan di mana dinding sad, dinding atau bendungan yang dibuat oleh Zulkarnain tidak ada yang mengetahuinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu riwayat bahwasanya ada seorang raja yang memiliki pasukan yang kemudian melihat dinding tersebut yang terbuat dari besi kemudian berwarna kuning, berwarna seakan-akan warna tembaga. Akan tapi Al-Hafiz Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanatnya. Sehingga riwayat ini susah untuk kita benarkan dan Allah Allah Allah Subhanahu wa taala mampu ya. Karena sebagian orang menyatakan ini hanya khurafat, tidak benar takhayul. Tidak ada dindingnya yang dibuat oleh Zulkarnain tidak ada. Karena sudah zaman modern belum ada yang pernah menemukan dinding tersebut. Kita bilang Allah Maha mampu untuk menutup mata-mata manusia. Banyak perkara yang Allah mampu tutup sehingga tidak dilihat oleh manusia. Yang jelas kita yakin dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dan mereka akan keluar menjelang hari kiamat kelak, yaitu kaum dari Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an dari adalah eh, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali yang menunjukkan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di antaranya dari hadis Zainab binti Jahshin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi fazi'an. Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya dalam kondisi seperti kaget ketakutan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ilaha illallah wailul arab min syarrin qad ketarab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah celakalah orang-orang Arab bahaya karena bahaya yang sudah mendekati mereka futihal yauma bin radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini ya lubang dari sat dari dinding yang dibuat oleh Zulkarnain telah dibuka selebar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi setelah mereka sejak zaman Dzulkarnain berusaha untuk melobangi, tidak pernah terbuka. Namun di zaman Nabi SAW Allah mengizinkan mulai terbuka seukuran begini. Mulai terbuka dinding tersebut. Ya, ada celah bahwasanya mereka akan membukanya di kemudian hari. Kemudian para hadirin mati oleh Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang kelanjutan dari hadis Nawas bin Sam'an tentang kisah Nabi Isa Kata Allah, kata Nabi SAW, ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد أصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم bidarajat fil jannah. Kemudian datang suatu kaum mendatangi bertemu dengan Nabi Isa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dajjal. Orang-orang ini selamat. Kaum mukminin mereka berusaha berkumpul kepada Nabi Isa. Jadi dajjal berkeliling kemana mana membuat fitnah mengajak orang-orang beriman kepada dia bahwa dia, dia sebagai Tuhan. Namun ada sebagian kaum yang Allah jaga mereka dari fitnahnya Dajjal. Tatkala Dajjal sudah tewas, maka kaum ini pun segera mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka. Nabi Isa mengatakan, kalian berada di surga. Nabi Isa menjelaskan tentang derajat mereka di surga. Fabainama huwa kathalik, idh auha Allahu ila Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, la yadani li ahadin bikitalihim. Tatkala kondisi dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yaitu Yajuj dan Majuj yang tidak seorang pun bisa mengalahkan mereka, tidak mungkin berperang melawan mereka." Faharris ibadi ila tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Isa, bawalah hamba-hambaku yang saleh yang beriman ke bukit Tur, bersembunyi, disuruh bersembunyi." Karena Yajuj dan Majuj jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan sudah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun mereka beranak pinak dan tidak bisa keluar dari dari dinding tersebut. Sehingga begitu, begitu mereka keluar kata Allah, min kulli yang yansilun. Dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat, gerakan mereka sangat cepat. Mereka sangat mereka perusak di atas muka bumi ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku pergi ke Bukit Tur. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj fayamur awailuhum ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma maka mereka melewati semacam danau jadi rame-rame bergerombolan ini Ya'juj dan Ma'juj jadi berbaris sangat panjang tatkala bagian depannya melewati sebuah danau mereka minum danau tersebut bagian belakangnya sudah kehabisan danaunya artinya jumlah mereka sangat banyak danau pun habis diminum oleh oleh mereka Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat sangat banyak. Sehingga bagian baris barisan depan kalau melewati sungai atau melewati danau kemudian diminum, bagian belakang sudah tidak mendapatkan airnya, sudah habis. Kata mereka yang bagian belakang, perasaan dulu di sini ada air. sehingga <laughs> dia bikin sama teman-temannya di depan. Wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabu. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya, para pengikutnya terkepung di Bukit Tur. Tidak bisa mereka keluar karena kalau mereka keluar akan ketahuan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sementara Ya'juj dan Ma'juj tersebar di atas muka bumi, mereka bunuh seluruh penghuni muka bumi ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat mereka mengatakan waqad qatalna ahlal ard, kami telah bunuh, kita telah bunuh penghuni bumi. Tinggal penghuni langit yang belum kita bunuh. Akhirnya mereka pun melemparkan anak panah ke atas langit. Dilemparkan ke atas, maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan anak panah mereka berlumuran darah. Kata mereka penghuni langit telah kita bunuh. Sombongnya. Jadi dan demikianlah Allah membunuh mereka tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min dinar. Sampai-sampai Nabi Isa dikepung li ahadikum liyam. Kata Nabi SAW, tatkala Nabi Isa dan para sahabat yang dikepung di Bukit Tur, tidak bisa keluar karena khawatir ketahuan Ya'juj dan Ma'juj, makanan menjadi kurang tatkala itu. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kepala kerbau yang ada di zaman itu lebih berharga daripada 100 dinar yang ada di zaman kalian. Artinya emas tidak berharga tatkala itu makanan sangat dibutuhkan. Sementara mereka tidak bisa keluar karena ada Ya'juj dan Ma'juj yang sedang memporak-porandakan bumi ini. Kemudian kata Nabi SAW, Fayargobu Nabiullah Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya atau para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala fayursilullahu alaihim naghaf maka tatkala di puncak-puncak kesombongannya Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka membunuh penduduk bumi kemudian mereka memanah ke langit kemudian jatuhlah anak panah tersebut berlumuran darah sebagai fitnah kepada mereka mereka di atas puncak kesombongan di saat itulah Allah membunuh mereka dan ini sering seperti itu sering kejadian di mana orang dibunuh oleh Allah di puncak-puncak kesombongannya di puncak-puncak kesombongannya maka Allah bunuh orang tersebut. Sebagaimana Fir'aun yang begitu congkaknya dan puncak-puncak kesombongannya, Allah binasakan dia. Sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj. Dan dibinasakan oleh Allah dengan begitu mudah Allah hanya mengirim ulat, semacam ulat, nagaf itu ulat, ulat yang biasanya menyerang onta yang berada di leher onta atau di leher hewan-hewan, dikirimlah ulat-ulat tersebut kepada Ya'juj dan Ma'juj. Tidak usah dibunuh dengan orang-orang hebat, cukup dengan ulat bisa membunuh mereka fi diutuslah ulat-ulat tersebut di leher-leher mereka fayusbihuna farsa maka jadilah mereka mayat-mayat yang tergeletak kau mauti nafsin wahidah seketika mereka mati bareng-bareng Allah kirimkan ulat yang begitu banyak tiba-tiba muncul kemudian mati bareng-bareng sebagaimana Abraha yang dia begitu puncak sombong-sombongnya tatkala mengumpulkan 12 ekor gajah untuk menghancurkan Ka'bah di puncak-puncak kesombongannya Allah kirim burung-burung kemudian melemparkan batu-batu kepada dia kemudian dia pun tewas akhirnya Demikian juga Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya begitu banyak dikirimlah ulat kepada mereka dan mereka matinya serempak langsung meninggal semuanya. Summa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Kemudian Nabi Isa AS pun turun dari tempat persembunyiannya bersama anak buahnya, pengikutnya. Namun mereka melihat mayat Ya'juj dan Ma'juj bergeletakan di atas muka bumi. Tidak ada satu jarak sejengkal kecuali ada mayat Ya'juj dan Ma'juj mengeluarkan bau yang busuk. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti." Maka Allah pun mengirim burung-burung tiba-tiba datang, burung-burung yang yang panjang lehernya seperti lehernya onta, tiba-tiba burung-burung tersebut datang entah dari mana Allah munculkan burung-burung tersebut setelah doa Nabi Isa alaihissalam maka burung-burung tersebut mengangkat jasad-jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Fatahmiluhum fatatrahum haitsu haifusha. Dibawa kemudian dilemparkan entah ke mana atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursilullahu mataran. Kemudian Allah menurunkan hujan yang kemudian membersihkan bumi dari kotoran-kotoran Ya'juj dan Ma'juj. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tanda-tanda hari kiamat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita mengakui hadis-hadis ini tidak sebagaimana sebagian orang yang kemudian tergelincir mengatakan Ya'juj dan ya Ma'juj itu orang Mongol. Orang apa? Orang Mongol. Ada yang mengatakan orang Turki. <laughs> orang Turki nanti marah dibilang Ya'juj dan ya Ma'juj. Tidak benar ya. Ada yang mengatakan ada orang-orang Cina yang jumlahnya banyak kemudian bikin kacau di alam semesta. Kenapa? <laughs> Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga menghina orang Cina. Orang Cina tidak semuanya buruk. Ada juga yang baik orang Islam. Ya. Tidak semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan ciri-ciri mata mereka, mata mereka sipit Ya'juj dan maju ini. Mata mereka sipit. Jadi sebagian mengatakan itu orang Cina yang bikin kacau dan jumlah orang Cina paling banyak di alam semesta ini. Kemudian tersebar di mana-mana. Kita bilang ini enggak benar. Karena orang Cina sudah muncul sejak zaman dahulu. Sementara Ya'juj dan maju tersebarnya menjelang hari hari kiamat. Ya. Oleh karenanya uh, ini adalah pendapat yang uh, tidak benar. Kemudian setelah itu setelah terbunuh Ya'juj Ma'juj maka Nabi Isa hidup dengan wajarnya dan setelah tujuh tahun menetap di atas muka bumi maka dia pun meninggal. Kemudian setelah itu terjadi tinggal orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, maka Allah menurunkan hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah dukhan. Ad-dukhan ya. Kata Allah fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Ya. Nantikanlah pada hari di mana ya langit mendatangkan asap yang jelas yaitu asap yang membunuh mereka. Para ulama khilaf tentang dukhan. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan dukhan adalah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa orang-orang kafir Quraisy. Dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan dukhan adalah orang-orang kafir Quraisy yang pernah mengalami kelaparan yang amat sangat ya karena Nabi mendoakan keburukan kepada mereka sehingga mereka merasakan kelaparan, kepayahan sampai saking parah kondisi mereka, mereka melihat langit seakan-akan ada awannya, menunjukkan mereka sangat-sangat parah kondisi yang mereka hadapi. Namun pendapat jumhur ulama yang dimaksud dengan dukhan adalah asap yang akan keluar menjelang hari kiamat. Dalam hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu tentang keluarnya ayat-ayat tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW menyebutkan wad dan adanya asap. Qala Huzaifah, "Ya Rasulullah, wa mad-dukhan?" Huzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu dukhan?" Fatala hadhil ayah. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Amal mu'min fayusibuhu minhu kahayati zakmah wa amal kafir fayakhruju min min kharaihi wa udhunaihi wa duburihi bahwasanya menjelang hari kiamat juga akan muncul dukhan yang menimpa orang mukmin dan orang mukmin pun meninggal dunia seperti orang yang sedang bersinta atau meninggal dunia adapun orang-orang kafir maka akan dikenai dengan dukhan tersebut dan dukhan tersebut asap tersebut akan keluar dari dua hidungnya dari kedua telinganya dan dari duburnya dibunuh dengan cara yang tidak baik Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan adalah khusuf as salasa yaitu akan adanya gempa yang besar atau akan terjadi longsor yang sangat besar, khusfun bil masyrik wa khusfun bil maghrib wa khusfun bi jaziratil Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi gempa atau longsor yang sangat besar di daerah timur, longsor yang sangat besar di daerah barat dan longsor yang sangat besar di jazirah Arab. Sebenarnya Allah mengatakan longsor-longsor ini sudah terjadi namun dibantah oleh para ulama yang lain tidak karena Rasulullah menyebutkannya seiringan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Rasulullah menyebut tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Isa bin Maryam, tentang Dukhan, ya kemudian eh, tentang tiga apa namanya gempa ini. Oleh karenanya para ulama menyatakan eh, longsor yang ini akan terjadi dengan sangat hebat dan belum terjadi. Nanti terjadi menjelang hari kiamat. Allah alam bisawab. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah terbit matahari dari arah barat, ini sudah bertanda sebentar lagi terjadi hari kiamat. Karena tatkala terbit matahari dari barat, tidak diterima taubat. Sebagian dalam hadis disebutkan pintu taubat, pintu taubat terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Selama matahari masih terbit dari timur, maka siapapun orangnya, dosanya apapun besarnya, jika dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Taubat hanya diterima sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa tatkala di kerongkongan. Kata Nabi SAW, Inna Allah yakbalu taubatil abdi malam yugargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya, eh, Fir'aun tatkala dia bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fala adrakahul gharq." Tatkala dia akan meninggal dunia baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan, "Al-ana wa qada asaita qabl." Sekarang kau sadar wahai Fir'aun sebelumnya kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tidak diterima. Kenapa? Nyawa sudah di kerongkongan. Di antara makna nyawa di atas kerongkongan di, seperti matahari ditepi dari barat. Kenapa? Karena sekarang orang yang sudah di kerongkongan sudah lihat malaikat sudah sudah masuk ke dalam menjelang masuk alam alam akhirat. Semua orang yang melihat alam akhirat pasti akan beriman. Pasti akan beriman dan tatkala itu tidak bermanfaat karena ujian sudah lewat, sekarang sudah hari keputusan. Imanmu tidak bermanfaat. Demikian juga tatkala matahari terbit dari barat, sudah tiba menjelang hari akhirat. Maka buat apa dia beriman tidak ada faedahnya. Ujian sudah selesai. Karena matahari sudah terbit dari dari barat. Allah yang merubah aturan alam semesta yang tadinya matahari terbit dari timur diterbitkan oleh Allah dari barat. Bagaimana ini urusan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana aturan alam semesta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah matahari terbit dari barat, maka keluarlah hewan dabah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatun dabatan minal ard ya kami keluarkan jika telah tiba hari kiamat kami keluarkan seekor hewan dari bumi minal ardi tukallimuhum anna nasa kanu ayatina la yuqinun kemudian hewan tersebut berbicara dengan orang-orang dengan berkata manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Ini tanda hari kiamat dan banyak ulama yang menyatakan keluarnya hewan setelah matahari terbit dari barat. Karena seandainya kalau hewan ini keluar sebelum matahari terbit dari barat, maka mungkin ada orang-orang kafir yang beriman melihat keajaiban ini. Tetapi mereka melihat ini setelah terlambat keimanan mereka, tidak ada manfaatnya. Sehingga terbit matahari dari barat baru kemudian keluar Dabah tersebut tukallimuhum mengajak mereka ngomong mengatakan orang-orang tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Dalam kiroa yang lain disebutkan taklimuhum. Hewan ini akan me memberi luka kepada manusia. Setiap ketemu manusia maka dia akan beri luka untuk memberi tanda kamu ya penghuni surga dan kamu penghuni neraka jahanam. Penghuni surga dan penghuni neraka jahanam. Orang-orang yang beriman sebelum matahari terbit dari barat maka bermanfaat imannya. Bermanfaat imannya. Kenapa dia sudah beriman, sudah bertobat sebelum matahari terbit dari barat? Tetapi yang beriman setelah matahari terbit dari barat maka akan dicap oleh hewan tersebut sebagai penghuni neraka jahanam. Adapun dari mana hewan ini, tidak ada dalil yang menunjukkan dari mana hewan ini. Ada yang mengatakan ini hewan semacam onta dan dia merupakan keturunannya ontanya Nabi Saleh alaihissalam, namun tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan dia adalah jasasa yang hewan yang ketemu tatkala Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, ya. namun tidak ada dalilnya juga. Oleh karena kita mengatakan akan ada muncul hewan, entah hewan apa bentuknya kayak apa, yang jelas hewan tersebut akan berbicara kepada manusia dan menyatakan bahwasanya orang-orang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman kemudian mendorong manusia ke arah perkumpulan mereka di daerah negeri Syam maka mereka dibawa di, di, di, di, di apa namanya didorong oleh api tersebut. Disebutkan api tersebut tapi itu haitsu batu di mana mereka tidur api tersebut juga berhenti. Kapan waktunya mereka istirahat api juga berhenti. Namun waktunya sudah waktunya mereka berhenti selesai dari istirahat maka di dikejar oleh api maka mereka pun berjalan. Maka disebutkan ada sebagian orang yang terlambat maka terbakar oleh api-api tersebut. Manusia tergiringkan kepada suatu tempat di di daerah negeri Syam. Akan dia para ulama menjelaskan bahwasanya daerah perkumpulan ini bukanlah padang mahsyar yang hari kiamat. Karena padang mahsyar yang ada di hari kiamat kala adalah bumi yang telah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi manusia menjelang hari kiamat sempat dikumpulkan oleh Allah dan api yang keluar bukan api neraka jahanam tapi api dari apa? Dari bumi. Oleh karenanya mahsyar ini bukan mahsyar yang ada pada hari kiamat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tanda-tanda besar hari kiamat yang akan terjadi di kemudian hari dan jika telah muncul tanda-tanda ini, maka membuktikan sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Dan insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan Yaumul Ba'af, yaitu tentang hari kebangkitan. Tentang hari kiamat, kemudian hari kebangkitan. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya? Harus apa? Harus apa? Eh, ada pertanyaan bosnya, Nabi bisa diangkat ruhnya apa ruh dan jasadnya ya karena eh, apa namanya di Al-Quran disebutkan manusia tidak ada yang kekal. Ya. Oleh karenanya kalau Nabi Isa diangkat ruh dan jasadnya bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan manusia tidak ada yang kekal. Jawabannya, yang benar diangkat ruh dan jasadnya, bukan ruhnya saja. Kalau ruhnya saja yang diangkat, berarti benar Nabi Isa disalib. Yang disalib jasadnya kan, bukan ruhnya. Ruhnya nggak bisa disalib. Kalau yang diangkat cuma ruhnya, berarti kita malah membenarkan perkataan orang-orang Nasara yang menyalip tubuh Nabi atau orang-orang Yahudi yang menyalip tubuh Nabi Isa. Oleh karena yang benar diangkat ruh dan jasadnya. Kalau kemudian kalau cuma ruhnya saja yang diangkat, maka tidak mulia Nabi Isa. Kaum mukminin juga disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, tatkala seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya akan diangkat. Diangkat, kemudian Allah suruh, suruh kembalikan mana? Ke jasadnya. Oleh karena yang benar, akidah al-sunnah wal jamaah yang diangkat adalah ruh dan jasadnya. Adapun pernyataan tidak ada yang kekal benar, tidak ada yang kekal. Nabi Isa akan meninggal dunia nanti. Buktinya dia turun menjelang hari kiamat ya, kemudian dia meninggal apa? Meninggal dunia. Sebagaimana Allah menjadikan umur Nabi Nuh seribu tahun lebih, Allah bisa menjadikan umur Nabi Isa beribu-ribu tahun, tidak jadi masalah. Dan dia hidup di alam yang lain, di langit, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hidup sebagaimana manusia biasa kemudian dia akan diturunkan menjelang hari kiamat dan dia tidak kekal kemudian dia akan meninggal meninggal dunia sebagaimana manusia biasa. Oleh karenanya akidah al-sunnah menyatakan yang diangkat ruh dan jasadnya bukan cuma ruhnya saja. Allah taala alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Nabi Khidir Nabi Khidir ceritanya oh panjang ceritanya, Pak. <laughs> oh, hidupnya sampai sekarang. Oh, enggak benar. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Dan ini pendapat para ulama di antaranya al hafidh Ibn Hajar rahimahullah. al hafidh Ibn Hajar dalam buku khusus tentang Nabi Khidir saya lupa judulnya ya tapi tentang uh, Nabi Khidir khusus saya punya bukunya khusus tentang Nabi Khidir dia menyebutkan di antara perkara yang menghilangkan banyak khurafat dan menghilangkan banyak kesindikan adalah meyakini Nabi Khidir adalah seorang nabi dan bukan seorang wali. Ini yang pertama. Nabi Khidir adalah seorang nabi dan bukan seorang wali. Buktinya Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Dan ijma ulama, sepakat ulama, tidak boleh seorang wali berfirasat anak ini bakalan jadi penjahat, saya bunuh sekarang, nggak boleh ijma ulama kecuali wahyu dari Allah turun bahwasanya anak ini akan menjadi penjahat boleh dibunuh maka boleh dibunuh adapun wali tidak boleh berbuat demikian ijma ulama oh firasat saya ini jadi nakal nanti saya bunuh aja sekarang nggak boleh seperti ini wali manapun tidak boleh melakukan demikian Hal ini kuat ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dan Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dari ulama Syafi'iyah bahwasanya Khidir adalah seorang nabi dan bukan seorang wali. Dari sini ya kita yakin bahwasanya Nabi Musa bertemu dengan nabi yang lain, itu Nabi Khidir. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan Nabi Khidir seorang wali. Tatkala seorang mengatakan Nabi Khidir wali, mereka mengatakan wali lebih afdal daripada Rasul. Karena Khidir lebih afdal daripada siapa? Nabi Musa. Ini pendapat yang berbahaya. Dan ini pendapat yang didengung-dengungkan oleh Ibnu Arabi yang dikafirkan oleh banyak ulama yang mengatakan saya adalah penutup para wali dan wali lebih hebat daripada nabi. Oleh karena dia mengatakan syairnya, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikir rasul wa dunal wali. Kata Ibnu Ibnu Arabi bahwasanya kedudukan kenabian adalah di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi yang paling tinggi wali kemudian nabi baru rasul. Ini kebolak-balik. Harusnya dalam Islam wali lebih rendah karena wali pengikut nabi baru kemudian nabi baru kemudian apa? Rasul. Ini pendapat yang berbahaya. Mengatakan wali lebih hebat dari para nabi. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau nabi diberikan wahyu melalui malaikat, kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Ibn Hajar mengatakan pendapat pertama untuk menghilangkan macam banyak kesindikan adalah dengan menyatakan Khidir adalah apa? Nabi. bukan wali. Kemudian dia bahas lagi bahwa Abi Khidir sudah meninggal dunia dengan dalil yang banyak. Ini pendapat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tatkala ditanya apa Khidir masih hidup, dia menyebutkan dalil dalam Sahih Bukhari. Nabi pernah berkata, 100 tahun setelah ini tidak ada satupun makhluk yang hidup yang bernyawa. Nabi pernah berkata demikian tatkala dalam kehidupan Nabi. Jadi, 100 tahun setelah meninggalnya Nabi, kalau Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi, maka 100 tahun setelah meninggalnya Nabi dia sudah tidak hidup lagi. Karena Nabi menyatakan demikian. Apalagi tidak ada dalil bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Mana dalilnya Nabi Khidir masih hidup? Mana dalilnya. Semua dalil-dalil yang disebutkan riwayat dusta. Riwayat dusta. Kemudian ini menimbulkan banyak khurafat. Kemudian kalau Nabi Khidir masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikut Nabi. Nabi mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Nabi Musa pasti akan ikut Nabi dalam perang Badar, menolong Nabi SAW. Namun Nabi, Nabi Musa sudah tidak hidup. Dan Nabi Khidir kalau masih hidup, dia pasti menemui Nabi satu saat. Masa nggak pernah sama sekali menemui Nabi? Tidak ada dalam satu hadis pun Nabi Khidir ketemu dengan Nabi. Kemudian dia ngapain apa? Ah, ngapain kemudian kalau dia hidup terus tidak ketemu Nabi, tidak menolong kaum muslimin dalam perang Badar, perang yang berbahaya tatkala itu? perang pertama, perang perdana antara kaum muslimin dengan kaum kafirin sampai Nabi mengatakan ya Allah Allahumma intaklah hadhil isabah falan tu'bat abadan kata Nabi saw. ya Allah kalau umat ini kami meninggal dunia kau tidak akan disembah selamanya mana Khidir tatkala itu kau tidak muncul ini menunjukkan Khidir sudah meninggal dunia kemudian yang anehnya Nabi Khidir berpisah dari Nabi Musa kemudian Nabi Khidir mau ketemu dengan sebagian kiai-kiai ini Ini lebih baik berteman dengan Nabi Musa daripada kiai-kiai, daripada apa namanya wali-wali yang ngaku wali. Ngapain dia ninggalin Nabi Musa kemudian seorang rasul yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia. Kemudian dia berteman dengan sebagian wali-wali kemudian ngajarin wirid-wirid, ngajarin macam-macam dan ini menunjukkan ajaran Nabi tidak sempurna. Karena banyak orang sekarang bikin wirid-wirid katanya dari Nabi Khidir. Bikin ibadah tertentu, dari mana ini? Dari mana hadisnya? Oh enggak, ketemu Nabi Khidir diajarin apa namanya wirid-wirid. Wah, ini bahaya kalau begini. Akhirnya syariat tidak sempurna, harus masih disempurnakan oleh Nabi Khidir. Yang benar Nabi Khidir alaihissalam seorang nabi yang mulia, namun dia sudah meninggal dunia ya karena dalil-dalil yang tadi telah kita sebutkan dan ini dibantah uh, kuat oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah Al-Bidayah wa nihaya dan juga dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang Khidir, dia membantah khurafat-khurafat seputar Nabi Khidir alaihi salam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ruhum min ruh dari Allah dia ruh min arwahi al arwah allati khalaqaha Allah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dalam Allah Allah mengatakan wa ruhum min kami tiupkan ruh dari dari Allah kepada Maryam. Ada orang, ada orang yang salah sangka disangka bahwa Nabi ah, Nabi Nabi Isa adalah ruhnya Allah, padahal bukan. Maksudnya ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ruh banyak. Di antaranya ruh yang Allah ciptakan Allah kirimkan kepada perutnya Maryam sehingga lahirlah Nabi Isa. Ya. Kalau orang murtad gara-gara ini konyol, Mama. Konyol ya. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala harus kemudian menjadi manusia menjadi janin. Allah menurunkan levelnya menjadi janin, kemudian numpang di perut manusia. Ini bagaimana Tuhan kok begini? Numpang dalam perut manusia selama 9 bulan, kemudian setelah itu keluar melalui kemaluan seorang wanita, ya. para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya seorang murtad gara-gara ayat ini dan tidak mengerti tafsirannya ini adalah murtad yang sangat konyol ya. Seharusnya dia semakin yakin bahwasanya e, Islam adalah agama yang benar ya, karena agama Nasrani adalah agama yang penuh dengan kontradiksi sebagaimana yang pernah kita jelaskan khusus tentang masalah Injil. Telah lewat kita bahas masalah hakikat Injil Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi manusia yang kemudian memiliki sifat-sifat manusia, lapar, kemudian tidur, kemudian ngantuk, kemudian apa namanya? berdoa, makan dan macam-macam. Ini bukan sifat-sifat Tuhan. Ini bukan sifat-sifat Tuhan, tapi sifat-sifat manusia, sifat-sifat seorang rasul. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang Trinitas, tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini bahasan yang cukup panjang yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Allah sama dengan Isa, Allah sama dengan Ruhul Kudus. Allah sama dengan Isa, Allah sama dengan apa? Ruhul Kudus. Sementara Isa tidak sama dengan Ruhul Kudus. Secara matematika nggak jalan ini. A sama dengan B sama dengan A, C sama dengan A. A-nya Allah, A sama dengan B, B-nya Isa. C-nya Ruhul Kudus. Taruhlah A Allah, B Isa, C Ruhul Kudus. A sama dengan B. A sama dengan apa Nabi? Isa. A sama dengan C, sama dengan Ruhul Kudus. Tapi C tidak sama dengan B. Ini kan tidak bisa kalau begitu secara logika nggak nyambung. Kalau harusnya A sama dengan B, A sama dengan C, sama dengan dalam matematikanya B sama dengan C. Tetapi mereka bedakan antara Ruhul Kudus dengan apa? Dengan Nabi Isa. Dan terlalu banyak uh, kontradiktif yang uh, dan alhamdulillah terlalu banyak orang-orang yang masuk Islam dengan dengan uh, keyakinan, dengan ilmu, Berbeda dengan orang-orang yang kemudian murtad bukan dengan ilmu tapi dengan uh, sangat menyedihkan dengan sekarton Indomie. <laughs> Karena kelaparan tidak mengerti akhirnya terjerumus dalam uh, agama yang tidak benar. Allah alam bisawab. Pak eh, Ustadz satu kali safar boleh tidak melaksanakan ibadah umrah lebih dari satu kali? Dan apakah tawaf dapat sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid? Ya, kalau tawaf menggantikan tahiyatul masjid, seorang yang masuk ke ini sudah kita bahas ulang-ulang, barang siapa yang masuk di masjid haram dan ingin tawaf, maka tawaf tidak perlu tahiyatul masjid. Tapi kalau dia ingin duduk dulu, maka dia harus tahiyatul masjid. Tapi kalau dia ingin langsung tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid, langsung tawaf. Setelah tawaf pun disunahkan kita sholat dua rakaat dua rakaat setelah tawaf rakaat pertama membaca kul al kafirun rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad maka tidak perlu lagi tahiyatul masjid adapun apakah sekali safar boleh mengulang-ulang umrah kita katakan tidak dianjurkan ada khilaf di antara para ulama namun eh, pendapat yang kita lebih condong kepada pendapat tersebut boleh kalau dia memang rindu ingin umrah bukan karena keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh seperti meyakini umrah tujuh kali seperti haji sekali atau keyakinan yang aneh-aneh atau berbangga-banggaan maka kita bilang kalau umrah tersebut dibangun di atas keyakinan yang aneh-aneh maka tidak boleh. Tapi kalau memang rindu, rindu ingin untuk umrah, benar-benar sebagaimana orang rindu ingin baca Quran. Ada orang yang baca Quran, dia rindu ingin baca lagi, ya silakan. Dia rindu untuk umrah bukan karena ada keyakinan yang macam-macam, dia ingin ingin umrah, maka silakan. Tapi kita katakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya hanya sekali umrah dalam sekali safar. Hanya sekali umrah dalam sekali safar. Dan ini yang sunnah sunahnya sekali umrah adalah sekali safar. Padahal umrah mereka lebih sulit daripada umrah kita. Mereka berjalan kaki, kemudian naik onta dari jarak yang jauh dari Madinah ke Mekah butuh waktu 8 hari atau 10 hari. Belum berbagai macam persiapan makanan yang diperlukan, belum terik panas matahari. Namun sampai di sana mereka nggak ulang-ulang. Ya, mereka enggak ngulang-ngulang menunjukkan bahwasanya sunnah adalah sekali safar sekali umrah. Makanya saya, saya sering sampaikan bahwasanya di antara khulafaur rasyidin kalau tidak salah Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan haji ifrat lebih utama daripada haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu dalam haji tamattu digabungkan antara umrah dan haji dalam satu kali safar. Sebagian sahabat mengkhawatirkan kalau orang-orang hajinya tamattu, mereka tidak bakalan datang lagi untuk apa? Umrah. Karena sudah umrah, sudah selesai. Tapi kalau hajinya ifrat, hanya haji doang, mereka pulang kampung, mereka ingin datang lagi untuk umrah supaya Mekah, supaya Ka'bah tidak ditinggalkan. Tapi kalau setiap kali safar bisa 10 kali umrah ya semuanya akan dilarang kalau gitu. Baik ifrat juga orang ifrat wajib itu umrah-umrah lagi ya. Oleh karenanya eh, ini tidak dipahami oleh para sahabat. Para sahabat memahami sekali safar sekali apa? Sekali umrah. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan ada yang bertanya. Waalaikumsalam salam. Hmm. Sehingga diulang lagi. Nah, kau yang kedua sudah yakin? <laughs> Jadi kata beliau, biasanya biasanya orang pertama kali umroh karena belum tahu medan, dia selalu timbul was-was. Jangan-jangan kurang mantap maka dia umroh lagi dari Ju'rona. Kita bilang enggak kalau kamu kurasa kurang mantap, nanti saya safar lagi umroh lagi. <laughs> Sehingga pahalanya jelas. Yang jelas saya katakan pendapat yang saya katakan boleh ya karena memang kalau bagi orang yang rindu ingin umroh silakan. Namun tidak bisa dikatakan dianjurkan. Jangan sampai kita terpedaya dengan orang-orang yang mengkaitkan mengulang-ulang umroh dengan bisnis. Ya, karena diulang-ulang karena nanti ada apa macam-macam sehingga tambahan masukan bagi dia ini ya, ya, yang saya dengar dari sebagian apa dari sebagian orang jemaah haji mereka mengatakan ustadz ini dibisniskan ini dibisniskan sehingga ada pembayaran tambahan ada acara tambahan ya kan kasihan orang-orang yang bolak-balik capek dia kasih orang tua akhirnya pada kalau dia umroh dia tidak nyunah nyunah kan harusnya gundul dia dia tidak gundul kenapa kalau dia gundul apalagi mau dipotong akhirnya <laughs> dia tidak gundul akhirnya potong sedikit-sedikit sehingga dalam sekali jalan bisa umrah tujuh kali. Ya ini ya ini repot seperti ini. Terkadang saya khawatirkan dia tidak merasa nikmat dalam ibadah. Ya, karena memaksakan diri. Kadang dia malu, kamu sudah umur berapa kali kok kamu cuma sekali. Ya, sehingga apa yang di yang yang mendorong dia melakukan umrah bukan kerinduan umrah, bukan. Tetapi ya, karena saingan-saingan dengan temannya atau perkataan orang, tapi saya katakan kalau memang dia rindu ingin ingin untuk umrah karena kerinduan, maka silakan. Ya, banyak sebanyak ulama yang bolehkan, banyak ulama yang membolehkan, namun bukan dibangun di atas hal-hal yang tidak dibenarkan. Wallahu alam bisawab. Adapun merasa ya jangan-jangan tidak sah, jangan-jangan tidak sih dari syaitan, ya. Jangan ini tidak itu dari syaitan. Was-was ditolak. Kita menolak was-was karena syaitan berusaha membuat kita ragu dalam ibadah kita. Ada lagi yang bertanya? Ada yang mengatakan bahwasanya orang tatkala safar yang disunahkan hanya salat tahiyatul masjid, salat apa lagi? Tahajud sama salat sunat fajar. E, benar kalau seorang jadi kasusnya Rasulullah SAW dalilnya Rasulullah SAW tatkala bersafar dia kosor dan orang yang sholatnya kosor maka tidak disunahkan sholat rawatib kecuali rakaatin qabla al-fajar dua rakaat sebelum fajar. Kenapa? Karena dia sudah kosor empat sejadi dua ngapain dia tambah lagi sebelum dan sesudahnya? Yang empat rakaat saja menjadi apa? Dua, dua rakaat. Oleh karenanya sunnahnya, kalau orang dalam keadaan kosar, jangan lihat, jangan dia rawatib, jangan dia sholat rawatib. Dia boleh sholat sunnah mutlak, rawatib enggak. Karena yang empat saja diringankan jadi dua. Dia mengambil keringanan. Tapi menjadi jadi masalah, sekarang kita sholat di Masjid Nabawi, kita tidak sholat dua rakaat. Kita sholat itmam, empat rakaat ikut apa? Ikut imam. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan dari tersebut untuk masalah ini. Oleh karenanya saya katakan masalah ini ada khilaf di antara Eh, sebagian ulama tapi saya mendapati saya pernah bertanya kepada sebagian ulama mereka mengatakan guru-guru kami mereka sholat rawatib meskipun dalam keadaan apa safar selama mereka imam ikut apa imam kondisi antum antum di masjid Nabawi dan antum apa sholatnya empat rakaat beda kalau antum sholat dua rakaat maka jangan apa jangan sholat rawatib sekarang antum sholatnya empat rakaat sebagaimana antum ikut imam empat rakaatnya sempurna ikut juga rawatibnya oh alam per, per, eh, perkaranya ringan yang mau sholat rawatib silakan yang enggak juga tidak tidak mengapa Toh ada para sahabat yang mereka meskipun safar mereka sholat rawatib. Ada pendapat sebagian sahabat. Ada lagi yang bertanya?